السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن نبدأ درسنا هذا أسأل من كتب منكم مقولات الإمام الشافعي رحمه الله التي ذكرناها بالأمس Sebelum kita memulai pelajaran kita ini, saya ingin bertanya kepada kalian, siapa di antara kalian yang menulis perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang telah kita sebutkan kemarin? Idza katabaha ahadukum fi waraqah falyati biha idza ahab an la yadhhar al-an ya'ti bil waraqa wa yaktub 'alayha ismuhu kepada antara kalian yang menulis perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah boleh dia menyerahkannya kepada kami dan dia menulis namanya فالذي كتب أقوال الإمام الشافعي أكثر أو كل من ما ذكرته بالأمس فهو الفائز الأول yang menulis perkataan لا فهو الفائز ما عاد في أول حتى لا يكون في ثاني وثالث أيوه Siapa yang menulis perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah mayoritasnya atau seluruhnya maka dialah pemenangnya. وحتى تجتمع الأوراق إن شاء الله نكمل المسائل التي ذكرها أو ذكرت عن الإمام سفيان بن عيينة sambil menunggu terkumpulnya kertas tulisan yang berisi ucapan dari Imam Syafi'i maka kita akan melanjutkan permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah al masalatul khamisah al-mizan Permasalahan yang kelima tentang permasalahan al-mizan atau timbangan وهذه المسائل الحوض والشفاعة والميزان والصراط وعذاب القبر والبعث بعد الموت كله داخل في الإيمان باليوم الآخر dan permasalahan-permasalahan yang beliau sebutkan tentang permasalahan telaga syafaat kemudian timbangan dan permasalahan as-sirat, demikian pula tentang adab kubur, dan kebangkitan pada hari kiamat, ini semua termasuk dalam keimanan pada perkara atau keimanan kepada hari akhir. فيؤمن أهل السنة Maka ahlu sunnah mengimani بما دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه الصحابة apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang menjadi kesepakatan para sahabat. Bil imani aw uh, afwan yu'minuna bil mizan al qiyamah. Di mana mereka beriman tentang adanya timbangan pada hari kiamat. Wa annahu mizanun haqiqi dan bahwasanya timbangan itu adalah merupakan timbangan yang hakiki. "قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة" liyaumil qiyamah. Allah Jalla wa ala berfirman yang artinya kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. "وقال تعالى فمن faman موازينه فهو في عيشة راضية" Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman yang artinya barang siapa yang berat timbangan amal solehnya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah wal murad bi ummih ta'rif jildat ra'si. Ya. Adapun orang yang ringan timbangan amal solehnya maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang panas. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم dan Rasulullah الله Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa ada dua kalimat yang ringan diucapkan melalui lisan dan berat dalam timbangan dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu subhanallahil azim dan subhanallahi wa bihamdihi وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan hari kiamat dari kebaikan akhlak wa qala sallallahu alaihi wasallam yu'ta عليه rajulil 'azimi ay min al kuffar yawm al qiyamah فلا يزن عند الله جناح بعوضة dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyebutkan bahwa pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang yang berbadan besar dan dia dari kalangan orang-orang kafir pada saat ia ditimbang maka beratnya tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Wa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam في سفر dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan safar fas'ada Abdullah bin Mas'ud ala syajarah lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud menaiki sebuah pohon wa kana fi saqaihi diqqatan wa humushatan ay daqiqatan dan betis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu terlihat sangat kurus. Fartafa'a izaruhu fara'au diqqata saqaihi fadhahiku. Lalu terangkat kain sarung beliau sehingga mereka melihat kurusnya betis Abdullah bin Mas'ud, maka mereka pun tertawa. Faqala sallallahu alaihi wasallam ata'jabun aw atadhakuna min humushati ay diqqati saqaihi لهما أثقل fil الميزان يوم qiyamati min جبل أحد Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kalian heran?" Atau beliau mengatakan, "Apakah kalian menertawakan kurusnya dari betis beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu?" Demi Allah, sesungguhnya kedua betis beliau itu lebih berat dalam timbangan hari kiamat dari bukit Uhud. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث البطاقة المشهور dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang menerangkan tentang al-bitaqah yang masyhur fayukhlasu rajulun min hadhihi al-umma wa yuhasab di mana seseorang dari kalangan umat ini didatangkan dan dihisab فيوضع له على كفة الميزان تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر lalu kemudian diletakkan pada salah satu bagian dari timbangan tersebut 99 dari catatan dosa dan kesalahannya satu lembaran tersebut panjangnya sejauh mata memandang فيقال له هل لك من حسنة lalu kemudian dikatakan kepadanya apakah engkau memiliki kebaikan wa qad ra'a tilka sijillat al-kathira dan engkau telah melihat demikian banyak lembaran-lembaran kesalahan dan dosa yang kamu lakukan fayaqul la maka dia mengatakan tidak fayuqalu lahu bala Lalu dikatakan kepadanya, bahkan kamu punya kebaikan. La zulma al-yawm. Tidak ada kezaliman pada hari ini. Wa inna laka indana hasanah. Sesungguhnya bagi kami engkau memiliki kebaikan fatukhraj lahu bitaqatun maktubun 'alaiha la ilaha illallah maka dikeluarkanlah untuknya satu kartu yang tertulis padanya la ilaha illallah fayaqul wa ma tughni hadhihi albitaqah amama tilka as-sijillat Lalu kemudian dia mengatakan apa faedah dan manfaat daripada kartu ini dibandingkan demikian banyaknya lembaran-lembaran kesalahan itu. Fatuḍa'ul bitaqa fi kiffah. Maka diletakkanlah kartu la ilaha illallah tersebut dalam satu timbangan yang satunya. Wa tilka sijillat fi kiffah. Dan sementara lembaran-lembaran kesalahan itu pada satu anak timbangan yang lain. Fatathqulu tilkal bitaqah tilka sijillat maka menjadi beratlah kartu tersebut sementara lembaran-lembaran kesalahan itu beterbangan وهذا من أعظم الأدلة على فضل كلمة التوحيد dan ini termasuk di antara dalil yang paling agung yang menerangkan tentang keutamaan kalimat tauhid وعظم نفعها للعبد يوم القيامة dan besarnya manfaat kalimat tersebut bagi seorang hamba pada hari kiamat كما تقدم معنا في مسألة الشفاعة sebagaimana yang telah lalu kita terangkan dalam permasalahan syafaat. Ra'ayna ma taqaddam min al-adillah dan kita telah melihat apa yang telah lalu dari dalil-dalil annaha dallat ala anna alladhi yuzan fil mizan thalathatu umur bahwasanya yang akan ditimbang dalam timbangan hari kiamat ada tiga perkara. Al-amalu salihu nafsuh. Amalan salih itu sendiri. Ay thawabuh yaitu pahala dari amalan tersebut. Wa as-suhuful lati kutiba biha. Demikian pula lembaran-lembaran yang dicatat padanya amalan seorang hamba. Wa sahibul amal dan demikian pula yang termasuk ditimbang adalah pemilik amalan itu. Kama fi qissat Ibnu Mas'ud sebagaimana dalam kisah Ibnu Mas'ud. Fahadha as-sahih anna al-kull yuzan Dan inilah pendapat yang sahih bahwa seluruhnya itulah yang ditimbang. وتقدم معكم أن الميزان يكون بعد الحوض Dan telah lalu penjelasan pada kalian bahwa al-mizan, penimbangan itu akan terjadi setelah eh, mereka melalui telaga Nabi. والميزان أحد المواطن الثلاثة التي لا يسأل فيها أحد عن أحد. dan dalam peristiwa mizan atau penimbangan tersebut termasuk di antara salah satu kondisi di mana seseorang tidak bertanya kepada yang lainnya. عند الميزان لينظر العبد أيثقل ميزانه أم يخف. Pada saat penimbangan amalan tersebut seseorang melihat kepada yang lain apakah timbangannya berat atau ringan wa 'inda istilamil kutubi ilyanzur al-'abdu hal yastalimu kitabahu bi yaminihi am bi shimalihi dan pada saat penerimaan dari lembaran-lembaran amalan seseorang pun akan memperhatikan apakah dia akan menerima amalan tersebut atau lembaran amalan itu dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya. Fama huwa al-mawdi'u Lalu apa kondisi atau Kala kondisi amma, yang ketiga? Amma fi thalathati mawadi' fala yas'alu ahadun an ahad. Adapun man yadhkar al-mawdi' al-thalith. Ana la akhtabirukum, ana nasit al-an. Ada tiga kondisi di mana seorang itu tidak bertanya terhadap yang lain dan beliau lupa kondisi yang ketiga. المرض ينسي والانشغال بالأسفار تنسي فكيف إذا اجتمع آه من يذكر الثالث الحديث Ada yang bisa menyebutkan kondisi yang ketiga? آه. انظر انظر صب القهوة ابحث ابحث ابحث ابحث الحديث والخلاصة أن أهل السنة يؤمنون بهذا الميزان وأنه ميزان حقيقي له كفتان Kesimpulannya bahwa ahlus sunnati wal jamaah mereka mengimani ada yang disebut timbangan pada hari kiamat dan bahwa dia memiliki dua anak timbangan. ولا يعلم كيفيته إلا الله Tidak ada yang mengetahui ciri-ciri dan bagaimananya timbangan tersebut kecuali Allah. الله تبارك وتعالى أخبرنا بالميزان يوم القيامة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم Allah Azza wa Jal memberitakan kepada kita tentang adanya timbangan ini. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولم يخبرنا ربنا من أي شيء خلق هذا الميزان wala kaifa huwa hadzal mizan dan Allah azza wajal tidak memberitakan kepada kita dibuat dari apa timbangan tersebut dan bagaimana kondisi dari timbangan itu fahadha ilmuhu indallah maka ilmu tentang hakikat mizan itu di sisi Allah ahlul bid'ah wal ahwa yunkirun al mizan para ahlul bid'ah dan para pengikut hawa nafsu mereka mengingkari adanya timbangan tersebut أي الميزان الحقيقي yaitu timbangan yang hakiki ويفسرون كل الأدلة في الميزان أن المراد بها العدل فقط إقامة العدل dan mereka menakwilkan dalil-dalil yang disebutkan tentang mizan, tentang timbangan bahwa yang dimaksud adalah menegakkan keadilan, hanya itu. Wal adlu na'am yusamma mizanan Dan al-adl keadilan ia benar. Itu dinamakan al-mizan. Lakin jaa fil mizan adillatun sarihah annahu mizanun haqiqi wa dhalika min tamam adlillahi ta'ala. Namun telah datang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah mizan yang hakiki dan timbangan yang hakiki itu termasuk kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Famithlu hadis al-bitaqah كيف يؤولونه بالعدل وهو له كفتان seperti hadis bitaqah yang telah sebut kita sebutkan tadi, bagaimana mungkin mereka bisa menakwilkannya sementara yang disebutkan bahwa itu adalah timbangan yang memiliki dua anak timbangan. وهكذا الأحاديث الأخرى التي تقدم ذكر بعضها. Demikian pula hadis-hadis yang lain yang telah lalu penyebutannya. وجدت الثالثة عند الصراط الذي سيأتي معنا بعد قليل Yang ketiga atau kondisi yang ketiga pada saat as-sirat. La yas'alu ahadun an ahad. Di mana seorang tidak bertanya tentang yang lain. Liyanzur al-'abd hal yanju am yasqut wa yazil. Di mana seorang hamba melihat apakah orang itu selamat atau dia tergelincir. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kami dan kalian semoga Allah Azza wa Jalla memberi kekokohan kepada kita dengan ucapan yang kokoh di dunia demikian pula dalam kehidupan akhir. dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang memiliki timbangan yang berat bil iman wal amal salih dengan iman dan amalan saleh. ونجعلنا وإياكم ممن يأخذ كتابه بيمينه dan semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Fa'ala al-'abd an yahrisa 'ala al-a'mal as-salihah. Maka wajib bagi seorang hamba untuk bersemangat dalam melakukan amalan saleh. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Barang siapa yang melakukan satu amalan saleh walaupun sekecil apapun maka kebaikan itulah yang akan dia saksikan dan barang siapa yang melakukan sedikit dari keburukan maka dia pun akan melihatnya. Waqad qala ba'du salaf dan telah berkata sebagian para ulama salaf, "Man ghalabat ahaduhu 'asharatihi faqad halak." Barang siapa yang satu-satu dari dari kesalahannya itu mengalahkan puluhan yang dilipat gandakan dari kebaikan, maka sungguh dia telah binasa. Wa ma'na hadzal kalam dan makna dari ucapan ini anna wa'ada al-mu'min 'ala al bi'asharati amsalha bahwa Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan bagi seorang mukmin satu kebaikan itu menjadi sepuluh kebaikan. Wasayyi'ah wahidah. Sementara satu kejelekan itu dicatat satu. Fayukthir al-mu'min min al-hasanat. Maka seorang mukmin memperbanyak kebaikan-kebaikan. Amma idza ghalabat as-sayyi'at al-hasanat fa hadha dalil ala qillati 'amalihi as salih. Adapun jika keburukan-keburukannya mengalahkan kebaikan yang dia lakukan, ini menunjukkan bahwa sedikit sekali amalan soleh yang dia lakukan. Wabima annana dzakarna al-mizan dan sebagaimana kita telah menyebutkan tentang permasalahan timbangan, فالميزان أحد مراحل العبد يوم القيامة maka timbangan atau penimbangan itu merupakan salah satu kondisi yang akan dilalui oleh para hamba pada hari kiamat. ويتعلق به مسألة حكم أهل الكبائر dan hal ini berkaitan dengan permasalahan hukum bagi para pelaku dosa besar. فأقول واسمعوا وانتبهوا Maka saya mengatakan hendaknya kalian mendengarkan dan menyimak. murtakibul kabairi إن تاب qabla mautihi تاب الله alaihi wa الجنة al غير min ghairi hisabin Seorang yang bertaubat apabila dia melakukan dosa besar, apabila dia bertaubat maka dia masuk ke dalam al-jannah dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni taubat mengampuni dosanya dan dia masuk ke dalam al-jannah ke dalam surga tanpa disiksa dan tanpa melalui proses penghisaban. Al-qismu tsani bagian yang kedua, an yamuta 'ala al-kaba'ir musirran alayha min ghairi taubah. Seseorang yang mati dalam keadaan dia melakukan dosa besar dan dia berkelanjutan dalam melakukannya tanpa pernah bertaubat. Fahadha anwa' Maka ini ada beberapa jenis إما أن يغفر الله له ابتداء برحمته فيدخله الجنة Ada kalanya orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya sehingga Allah Azza wa Jal memasukkan dia ke dalam surga dengan rahmatnya. Wa imma an أن يمر على الميزان الآن فيمر على الميزان إن لم يغفر الله له من أول مرة فتوزن أعماله Dan ada kalanya apabila Allah Azza wa Jal di awal kali tidak mengampuninya, maka dia akan melalui proses penimbangan amalan. فإذا رجح عمله الصالح بسيئاته دخل الجنة Maka apabila timbangan amal solehnya itu lebih berat dan mengalahkan timbangan keburukannya, maka dia pun masuk ke dalam surga. وإذا ثقلت سيئاته ورجحت على حسناته أمر به إلى النار Dan apabila timbangan dari timbangan keburukannya mengalahkan timbangan amal solehnya, maka dia diperintahkan untuk dilemparkan ke dalam neraka. ثم هؤلاء الذين أمر بهم إلى النار قد يشفع فيهم قبل أن يدخلوها فلا يدخلوها Lalu kemudian mereka-mereka ini yang diperintahkan untuk dilemparkan ke dalam neraka, boleh jadi mereka diberi syafaat sehingga mereka pun terselamatkan sebelum mereka sempat dilemparkan ke dalam neraka. ذكر هذا عدد من أهل العلم واعتمدوا على حديث ورد في ذلك Dan hal ini disebutkan oleh beberapa dari kalangan para ulama dan mereka bersandar kepada hadis yang berkenan tentang hal itu. وإن كان ابن القيم في كتابه تهذيب سنن أبي داود قال إن هذا النوع لم يقف له على دليل خصه Meskipun Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau tahdib Sunan Abi Dawud beliau mengatakan bahwa beliau dalam kondisi yang seperti ini beliau belum mengetahui ada dalil secara nas yang menyebutkan tentang hal itu. Fa'in dakhalan nara maka apabila dia masuk ke dalam neraka fayu'adzab ala qadri kabairihi maka dia akan disiksa sesuai dengan kadar dosa besar yang dia lakukan. Thumma yukhraju minan nari ilal jannah. Lalu kemudian dia dikeluarkan dari neraka menuju ke surga. Wa tahsulu anwa' asy-syufa'a kama taqaddam fi dars asy-syafa'ah. Dan akan terjadi berbagai macam jenis syafaat sebagaimana yang telah kita terangkan dalam pelajaran tentang syafaat. Wa unasun كثير يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة أحد Dan ada beberapa dari kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari neraka dengan rahmatnya tanpa ada proses syafaat. بهذا السياق ننتقل إلى مسألة ذكرها وهي قول ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. Maka berdasarkan konteks ini, maka kita berpindah kepada permasalahan yang disebutkan oleh beliau di sini, yaitu poin yang ke-11, wala taqta'u bisyahadati ala muslim, jangan kalian memastikan bahwa seorang muslim mati sebagai syahid. Ay la la nashhadu lahu bi jannatin wala binar. Yaitu yang dimaksud oleh beliau di sini adalah jangan kalian memastikan seseorang itu menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Mahu syahida. Nah. Eh, Falau ra'aitahu musrifan fil kabair wa dhunub. Apabila engkau melihatnya walau apabila engkau melihatnya dia berlebihan di dalam melakukan dosa-dosa besar. Wa asyubuhat wa syahawat. Dan dia terjatuh ke dalam berbagai perkara syubuhat dan syahwat thumma mat lalu kemudian dia mati la yajuzu laka an taqul huwa finnar maka tidak diperbolehkan bagi untuk mengatakan kepadanya bahwa dia pasti masuk neraka illa man syahida lahu Allah wa rasuluhu bi'aini fulan ibn fulan kecuali siapa yang telah dipersaksikan oleh Allah dan rasulnya secara individu bahwa si fulan ini di dalam surga atau dalam neraka. Ka wa alihi alladziina qala Allah fihim an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Seperti halnya Fir'aun dan para pengikutnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa neraka diperlihatkan kepada mereka di pagi hari dan di petang hari. Wa ka Abi Lahab, ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama taqra'un fi surah masad Demikian pula seperti Abu Lahab paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kalian baca dalam surah Al-Masad. Wa hakadha ammihi Abi Talib kama taqaddam ma'akum fi Demikian pula paman beliau Abu Talib sebagaimana yang telah lalu penjelasannya dalam permasalahan syafaat. Wa hakadha Amr bin Luhay Demikian pula Amr bin Luhay Al-Khuza'i الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه أي أمعاءه في النار yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dia menarik ususnya di dalam neraka. وغيرهم ممن ورد في القرآن أو السنة ذكرهم بأسمائهم أنهم في النار Dan yang lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah penyebutan nama-nama mereka apakah mereka dalam surga atau dalam neraka. إياكم احذروا an tatadakhalu fil Maka berhati-hatilah kalian untuk uh, ikut campur di dalam menghukumi para pelaku dosa besar pada hari kiamat. atau orang yang secara zahir dia orang yang saleh, dia orang yang baik lalu kemudian dia meninggal dalam keadaan demikian. Narju lahul khaira min Allah kita mengharapkan dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Walakin la naqta' wa najzim annahu fil jannah yun'am. Namun tidak diperbolehkan bagi kita memastikan bahwa dia pasti menjadi penghuni surga. Ta'ammalu hadhihi al-qissah al-'ajibah. Maka hendaknya kalian memperhatikan kisah yang menakjubkan ini. Kama fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qassaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan kepada para sahabatnya linata'allama minha wa na'khudha al-'idhata wal 'ibrah agar kemudian kita mempelajarinya dan mengambil ibrah darinya kana fi man qablana min bani Israil rajulan mutaakhiyan akhawan sadiqan ada sebelum di masa kita dari kalangan Bani Israel ada dua orang yang bersaudara Ahaduhuma muqimun ala ta'atillah. Salah seorang dari keduanya dia senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Ya'malu salihat, dia senantiasa beramal salih. Wa yatrukul muharramat dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Wal akhar musrifun ala nafsihi bis Sementara yang satunya dia berlebihan di dalam melakukan keburukan-keburukan. فكان هذا الرجل الصالح يمر على صاحبه فينصحه Maka orang yang soleh ini melewati saudaranya tersebut, sahabatnya tersebut dan menasihatinya. وهو مصر لا يرجع Dalam keadaan orang ini tetap melakukan keburukan dan dia tidak bertaubat. فرآه ذات يوم على ذنب عظيم Maka suatu ketika dia melihat sahabatnya ini melakukan dosa yang besar. fawa'adahu wa nasahah lalu kemudian dia pun menasehatinya faqala lahu dzalikal 'asi maka orang yang bermaksiat ini mengatakan kepada penasehatnya hal bu'itha 'alayya raqiba apakah engkau diutus untuk mengawasi aku khalli baini wa baina rabbi biarkan aku dengan Rabbku fa akhadha dhalika rajul as-salih al-'izza bil-ithm Maka orang yang soleh ini pun dia merasa uh, al-izz bil يعني يعني ال- ايش اعطيك هي عبارة فأخذ ذلك يعني الغضب والعجب بعمله ها. Lalu kemudian orang ini pun akhirnya dia marah dan uh, takjub dengan apa yang dia lakukan dari kebaikan. لما سمع كلامه هذا وأنه لم يستجب لنصحه dan tatkala dia mendengarkan ucapan orang yang pendosa ini dan dia tidak menerima nasihat yang dia sampaikan faqala wallahi la yaghfirullahu laka abada maka dia pun mengatakan demi Allah Allah tidak akan mengampuni dosamu selamanya faqabadhahum Allah ilaih maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan keduanya faqala lidzalika ar-rajul alladhi zahiruhu as-salah wal ibadah Maka Allah mengatakan kepada lelaki yang secara zahir dia saleh dan melakukan banyak ibadah. Man za ay man hadha alladhi yata'alla ay yuqsim alayya al-yamin alla aghfira li fulan. Masya khashu' khasha' khushu' insha khushu'. من هذا أو من ذا الذي يتألى علي alla aghfira li fulan siapa orang ini yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni dosa si fulan akun bi alima apakah engkau mengetahui tentang aku am kunta ala ma fi yadayya qadira atau apakah engkau memiliki kuasa atas diriku faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak maka sungguh aku telah mengampuni dosa pendosa ini dan aku menghapuskan amalanmu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu maka berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Takallama hadza bi kalimah." Orang ini mengucapkan satu kalimat, "Au baqat ay ahlakat dunyahu wa akhiratah." Yang menyebabkan binasa dunia dan akhiratnya. An-nas fi zahir manusia secara zahir, "Hadza mata salihan." ini orang mati soleh. ولكن له كلمة عظيمة أهلكته Akan tetapi dia mengucapkan sebuah kalimat yang besar yang membinasakannya. والآخر يراه الناس مات مسرفا في الذنوب والمعاصي Sementara yang lainnya orang-orang melihatnya mati dalam keadaan dia melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. ولكن أدركته رحمة الله فأدخله الجنة Akan بسبب إيذاء هذا الرجل له بهذه الكلمة akan tetapi dia meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memasukkan dia ke dalam surga disebabkan karena ucapan yang menyakitkan yang disebutkan oleh orang yang secara zahir saleh itu. فأهل السنة ولله الحمد Maka ahlus sunnah walillahil hamd هذه المسألة فارق بينهم وبين أهل الأديان وأهل الفرق المنتسبة للإسلام permasalahan ini menjadi pembeda antara ahlu sunnah dengan para penganut-penganut keyakinan yang lain demikian pula para pengekor hawa nafsu أي الفرق المبتدعة المسلمة المبتدعة yaitu kelompok-kelompok dari kalangan ahlul bid'ah تجد اليهود والنصارى وكل من يؤمن بالجنة والنار yashhadun li ahbarihim wa salihihim bil jannah. Engkau melihat kaum Yahudi demikian pula Nasara mereka mem memastikan bahwa para pendeta dan alim ulama mereka itu pasti masuk surga. Bi'ayanihim wa asma'ihim kal qas wal baba wal habr. Mereka memastikan dengan secara individu dari para pendeta tersebut dengan nama-nama yang saya kurang paham apa yang beliau sebutkan tadi. Baba wish wish. والقس هذا حق الكنيسة هذا قس ما أدري. Pastur. باستور. ما أدري. يا الله. الله ما أدري ما تنسى. قسيسة أي قسيس أي. طيب بطريق وقسيس أحسن والفرق المبتدعة تجد عندها شهادة لعلمائها بأعيانهم وصالحيها بالجنة عندهم Demikian pula kelompok-kelompok ahlul bid'ah, engkau melihat mereka memastikan kepada ulama-ulama mereka bahwa ulama mereka pasti masuk surga. ويشهدون علينا أهل السنة إذا مات أحد منا بأنه في النار dan mereka mempersaksikan kita apabila salah seorang kita dari ahlu sunnah meninggal mereka memastikan bahwa kita pasti masuk neraka أما أهل السنة فلا يشهدون لأحد بجنة ولا نار باسمه إلا من شهد الله له ورسوله. Adapun ahlus sunnah maka mereka tidak mempersaksikan secara pasti dengan namanya secara ta'yin, secara individu bahwa dia pasti menjadi penghuni surga atau penghuni neraka kecuali yang dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Atawakka al-an anna ba'dakum sayakul walakin hunaka hadis. Saya merasa bahwa ada di antara kalian mungkin yang mengatakan bahwa di sana ada sebuah hadis. Wawa hadithul firaq as-salasa was-sab'in. Yaitu hadis tentang 73 golongan. Fafihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam kulluha fil nahr illa wahidah yang di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seluruhnya di dalam neraka kecuali satu golongan. Fal jawab maka jawaban anna qawlahu kulluha fil nar awalan laysa takfiran li hadhihi al firaq bahwa yang dimaksud dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka itu di dalam neraka ini bukanlah merupakan bentuk pengafiran terhadap mereka. Wa ma hiya min ahli wa'id. Namun yang dimaksud bahwa mereka termasuk kelompok-kelompok yang mendapatkan ancaman neraka. Sanian anna hadha al-wa'id innama huwa 'ala al-'umum. Kemudian yang kedua, ancaman yang disebutkan di dalam hadis ini itu bersifat umum وها وما نتكلم عنه هو في الشهادة لمعين Dan yang menjadi pembahasan kita adalah memastikan seseorang secara individu. فإذا مات شخص من هذه الفرق Maka apabila ada salah seorang dari kelompok-kelompok bid'ah itu ada yang mati, فلا يجوز أن نقول هو فلان بعينه في النار الآن maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk memastikan bahwa dia yang mati itu pasti masuk neraka. ولكن أمره إلى الله Namun perkaranya diserahkan kepada Allah. وهناك ذنوب كثيرة جاء الوعيد عليها بالنار Oh, naka ish. ذنوب كثيرة Dan di sana banyak sekali dosa-dosa yang disebutkan ancaman bagi orang yang melakukannya dengan neraka. وتعلمون أن الذنب إذا توعد عليه بالنار دل أنه من الكبائر Dan kalian telah mengetahui bahwa satu perbuatan dosa apabila disebutkan ancamannya bagi pelakunya bahwa dia masuk neraka, itu menunjukkan bahwa dosa tersebut termasuk dosa besar. ومع هذا فإننا لا نشهد لفاعل الكبير المعين بأنه في النار Dalam keadaan itu semua, kita tetap tidak diperbolehkan memastikan bahwa pelaku dosa besar pasti masuk neraka. فهذه المسألة أخذناها مع مسألة الميزان Maka permasalahan ini telah kita bahas bersama dengan permasalahan yang berkaitan dengan timbangan. وعرفنا أحوال أصحاب الكبائر dan kita pun telah mengetahui kondisi para pelaku dosa besar. Idza matu musirrina ala dzunubihim min ghairi taubah. Apabila mereka mati dalam keadaan mereka terus melakukan perbuatan dosa mereka tanpa bertaubat. Ka'anni biwahid minkum hunak 'inda al-bab yaqul wa aidan 'indi su'al. Boleh jadi di dekat pintu di sini, di sini ada yang mungkin saja dia bertanya, bahwa saya ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Eh, uridhum yutrudun an-nawm yakunun ma'i shufun wahid khalf al-bab wa khalf al-amud. Eh, barakallah. Qad yaqul hadha al-kalam kulluhu fil muslim. Boleh jadi dia bertanya pembahasan ini semua ini berkaitan dengan muslim. Sawa'an kana sahib bid'ah syubhat atau sahib kaba'ir wa syahawat. Dan sama saja dalam hal ini apakah dia adalah pelaku bid'ah dan orang yang memiliki syubhat atau dia pelaku dosa besar dan e, pengekor syahwat. Lakin idza mata jari an-nasrani aw al-yahudi namun apabila tetanggaku dia seorang Nasrani atau dia Yahudi mati atau habar min ahbar al-yahud atau seseorang dari pendeta Yahudi atau malik min muluk al-yahud atau an-nasara ataukah seorang raja atau pemimpin dari pemimpin-pemimpin Yahudi atau Nasara fahal yajuzu li an aqul huwa bi'aini finnar am apakah diperbolehkan bagiku untuk mengatakan dia orang itu secara individu pasti masuk neraka sekarang ada soalun sahih mewujud am ghair mewujud ini adalah pertanyaan yang benar boleh jadi ada Aha. Isma al jawab al-an. Maka dengarkan jawabannya sekarang. وهو الذي أفتى به محققون من أهل العلم. Dan ini yang menjadi fatwa para ahli tahqiq dari kalangan para ulama. كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ seperti الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الإمام المفتي الأسبق في المملكة العربية السعودية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من الشرور والفتن beliau adalah dahulu adalah mufti dari kerajaan Arab Saudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari berbagai macam keburukan dan fitnah. وكذلك شيخنا الفوزان وغيرهما Demikian pula Syekh kami Al-Fauzan dan yang lainnya. يجب أن تعتقد اعتقادا جازما Wajib bagimu untuk meyakini dengan keyakinan yang pasti أن من مات على الكفر الأكبر والشرك الأكبر فهو في النار bahwa orang yang mati dalam keadaan dia terjatuh ke dalam kufur akbar atau syirik akbar maka dia pasti masuk neraka وتتعامل معه في أحكام الدنيا هكذا dan engkau menyikapinya dalam hukum-hukum dunia dengan hukum tersebut فلا يجوز أن تترحم عليه وتستغفر له tidak diperbolehkan bagimu untuk mendoakan rahmat baginya dan mendoakan ampunan untuknya كما قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tidak sepantasnya bagi seorang nabi demikian pula orang-orang yang beriman untuk beristighfar kepada orang-orang musyrikin meskipun mereka dari kalangan kerabatnya ولا يجوز أن يصلى عليهم صلاة الجنازة التي تصلى على المسلم ما يجوز أن تصلي على اليهودي وعلى النصراني وعلى الكافر المعلن ب- ب- ب- ب- بغير الإسلام لا يجوز لك أن تصلي عليه صلاة الجنازة Demikian pula tidak diperbolehkan orang yang seperti itu disolati dengan solat jenazah yang biasa dilakukan terhadap seorang muslim. Tidak diperbolehkan bagimu untuk menyolati seorang Nasrani, demikian pula seorang Yahudi, seorang yang kafir, tidak diperbolehkan untuk dilakukan hal tersebut. Walamma mata Abu Talib, jaa ibnuhu Ali radhiyallahu anhu عنه ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib mati, maka anak beliau Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ya Rasulullah, inna الله asy عمك ad الضال qad mat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya pamanmu syekh yang sesat itu telah mati." Faqala lahu idhhab fawarih aidfinhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Pergilah kamu dan kuburkan dia." فإذا كان المسلم في مكان لا يوجد إلا هو مع هذا الكافر yushra' يشرع an أن يحفر wa an يدفن جثته Dan apabila seseorang dia berada di satu wilayah di mana tidak ada seorang pun yang uh, yang bersamanya dari keyakinannya, maka disyariatkan baginya untuk me menguburkannya dan menyembunyikan uh, mayatnya ke dalam tanah. Liwariji insan fakat sekedar untuk meng, me, me, apa, mengbumikan atau menutupi E, bangkai dari orang ini saja. Fahada yata'amal ma'ahu bil hukmi syar'i dunyawi. Maka ini dia menyikapinya dengan hukum syar'i dalam kehidupan dunia. Ma'abukzihi at-tam biqalbih. Dalam keadaan hatinya benci dengan penuh kesempurnaan kebencian tersebut. Ammal hukm al-jazai al-ukhrawi Adapun hukum yang berkaitan dengan balasan yang diberikan kepadanya di akhirat, fala taqul huwa bi'ainihi finnar. Maka jangan kamu mengatakan bahwa dia secara individu, secara hukum ta'in bahwa dia pasti masuk neraka. Jirjis bin Batrus finnar misalnya. Seperti Jirjis bin Batrus di dalam neraka misalnya. Hadza la la tadri ma bainahu bain Maka tidak engkau tidak mengetahui apa yang terjadi antara dia dengan Allah. Qad fi akhir wa anta la tadri. Boleh jadi dia di akhir kehidupannya dia masuk Islam dan kamu tidak tahu. Wa qad yakunu yaktumu imana wa islama an ahlihi wa qadawlatihi wa sya'bihi. Boleh jadi dia termasuk orang yang menjemukan keislamannya sehingga tidak nampak di keluarganya, atau di masyarakatnya dan di negara negaranya. في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى من حديث أنس Dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari hadis Anas أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا كان يخدمه bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menziarahi atau menjenguk seorang anak Yahudi yang anak ini biasa melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam وهذا الغلام يحتضر يموت dan anak ini anak Yahudi ini dalam keadaan sekarat فدعاه إلى الإسلام maka Nabi mengajak dia untuk masuk ke dalam Islam فنظر الغلام إلى أبيه وكان بجواره dan anak ini pun memandang ayahnya yang ada di sampingnya فقال له أبوه أطع أبا القاسم maka ayahnya yang Yahudi mengatakan kepada anaknya taati apa yang diucapkan oleh Abdul Qasim انظروا رحمة الأب بولده maka perhatikanlah bagaimana kasih sayang seorang ayah kepada Unzuru anaknya. rahmatal ab biwaladih wa huwa yahudi. Perhatikanlah bagaimana kasih sayang seorang ayah kepada anaknya sementara ayahnya ini seorang Yahudi. Ya'lamuna anna Rasulullah sadiq. Mereka mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang jujur. Wa annahu nabi dan bahwa beliau seorang nabi. وأن عدم الإيمان به موجب للكفر والخلود في النار dan bahwasanya tidak beriman dengan apa yang beliau bawa itu termasuk di antara sebab yang menyebabkan kekafiran dan menyebabkan kekekalan di dalam neraka. فأدركته شفقة ولده وقال أطع أبا القاسم Maka kasih sayang dari orang tuanya menyebabkan dia mengatakan kepada anaknya taati apa yang dikatakan oleh Abdul Qasim. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ثم مات Maka anak ini pun mela- mengucapkan dua kalimat syahadah lalu kemudian beliau mati. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو فرح مسرور يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار بي maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya dalam keadaan beliau gembira dan beliau mengatakan Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka melalui aku. An-Najashi Malikul Habasha, An-Najashi Raja Habasha. Wa kana 'ala ad-din nasrani kama ta'lamun. Sebelumnya dia berada di atas keyakinan Nasara sebagaimana yang kalian ketahui. Wa hajara ilaihi sahabatu min Makkah al-hijratain ila al-Habasyah. Dan para sahabat mereka melakukan hijrah ke negerinya sebanyak dua kali. ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ملك لا يظلم عنده أحد Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memujinya dan menyebutkan bahwa dia adalah seorang penguasa yang tidak terzalimi siapapun yang berada di negerinya. مات بين النصارى Dan dia mati di antara atau di lingkungan kaum Nasara. ولم يصلي عليه أحد dalam keadaan tidak seorang pun menyolati jenazahnya. Walam yakun qad a'lama islamah dalam keadaan beliau tidak menampakkan keislamannya. Wala tabbaqa syari'at Rasulullah SAW fi baladih dan beliau tidak menerapkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negerinya. Walakin jaa al-wahyu min Allah ila Rasul sallallahu fil Madinah yauma tuwfi akan tetapi datang wahyu dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada saat beliau wafat. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن akhan لكم بالحبشة قد توفي tuwfi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya sesungguhnya saudara kalian yaitu pemimpin penguasa di Habasyah tersebut telah wafat maka berdirilah kalian fasaffahum thalathata sufuf wa salla alaihi salatal janazah وكبر أربع تكبيرات وهو غائب. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur para sahabat dengan tiga saf. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, melakukan solat terhadapnya dan beliau bertakbir sebanyak sebanyak empat kali dalam keadaan An-Najasyi tidak berada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yaitu salat gaib. Hada fil Madinah. Ini di mana ini dilakukan di Madinah. Amma fil Habasyah famata malikun Nasara wa dafanuhu ala tariqatihim wa fi maqabirihim. Dalam keadaan di Habasyah eh, e, mereka menguburkannya dengan metode Nasara di antara mereka. Dan dikuburkan bersama dengan kaum Nasara. Azan. Baik. Fal khulasah maka kesimpulannya. Wal muhim ma'rifatuh. Dan yang terpenting untuk diketahui. Allah tajzima lihadzal muayyan aidan biannahu finnar. Bahwa jangan sekali-kali kamu memastikan seseorang itu bahwa dia pasti masuk neraka. فلا تدري ما بينه وبين الله من العذر maka engkau tidak mengetahui apa yang ada di antara dia dengan Allah dari uzur. Atau al-Islam fi akhir lahzah atau ada kemungkinan dia masuk Islam di akhir kehidupannya. Atau katmu imanihi ataukah dia termasuk orang yang menyembunyikan keimanannya. نسمع الأذان نتابع المؤذن طيب ونعود بعد الأذان إن شاء الله Wahuna qad yaqulu qail. Dan di sini mungkin saja seorang mengatakan, hatta law kana al kafir yu'dhina wa yu'dhi al-muslimin. Nah, apakah meskipun orang kafir tersebut menyakiti kami dan menyakiti kaum muslimin? Aqulu hatta law kana kadzalik. Maka saya menjawab meskipun demikian. فمسألة الدين اتباع وليس عاطفة permasalahan agama ini adalah kewajiban kita untuk ittiba mengikuti dan laisa bil atifah bukan dengan perasaan وقد وأنتم تعلمون إن شاء الله قصة أسامة بن زيد رضي الله dan kalian telah mengetahui insyaallah kisah usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. lamma iltaqau ma'al musyrikin tatkala mereka bertemu dengan kaum musyrikin wa kana fil musyrikin rajulun syadid al ba's wal adha lil muslimin dan di antara orang-orang musyrikin tersebut ada seseorang yang sangat keras perjuangannya melawan kaum muslimin la yaqsidu li ahadin minal muslimin illa maka dia tidaklah mendatangi seorang dari kaum muslimin melainkan dia membunuhnya hatta waqafa lahu Usama bin Zaid wa rajulun min al-Ansar. Hingga kemudian Usama bin Zaid dan seseorang dari kalangan Ansar menangkapnya. Faghalabahu lalu kemudian keduanya pun mengalahkannya hatta waqa'a sari'an 'ala al-ard sehingga orang ini pun terjerembab dan terjatuh di atas tanah waqad awja'a fil muslimin wa aktsara al-qatla dalam keadaan dia telah menyakiti kaum muslimin dan banyak melakukan pembunuhan kepada mereka. Farafa'a as-saif alaihi. Maka keduanya pun mengangkat pedangnya untuk membunuhnya. Faqala asyhadu an la ilaha illallah. Maka tiba-tiba orang yang terjatuh ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Fal ansari tawaqqaf. Maka orang ansari tersebut menahan dirinya. Wa Usamah radhiyallahu anhu قال ما قالها إلا خوفا وتقية من السيف Adapun Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan orang ini tidaklah mengucapkannya melainkan disebabkan karena rasa takut dan taqiyah dia takut dari pedang faqatalahu maka Usama membunuhnya fabalagha al-khabar ila nabi sallallahu maka berita ini pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'ahu Usama bin Zaid fa akhbara dan Usama bin Zaid mendatanginya dan memberitakannya. Qala lahu aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan kepadanya, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qala ya Rasulullah laqad fa'ala wa fa'ala wa fa'ala bil muslimin. Maka Usama mengatakan, wahai Rasulullah, dia telah melakukan ini dan itu terhadap kaum muslimin. Qala lam yazidhu ala an qala aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menambahnya kecuali dengan ucapan, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qal ya Rasulullah, qalaha khaufan min as-saif. Maka Usama berupaya untuk membela dirinya dan beliau mengatakan wahai Rasulullah dia mengucapkan itu karena takut dari pedang. Qala asyaqaqta an qalbihi? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Apakah engkau telah membongkar isi hatinya? Inilam Umar an unaqiba an qulubin nas. Sesungguhnya aku tidaklah diperintahkan untuk mengutak-atik apa yang terdapat di dalam hati manusia. Aqataltahu ba'da an qala ilaha illallah? Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qal ya Rasulullah astaghfirli. Maka beliau mengatakan wahai Rasulullah eh, berilah eh, jadi apa beristighfarlah untukku. قال له كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة Maka Nabi mengatakan, apa yang akan engkau lakukan terhadap la ilaha illallah apabila datang pada hari kiamat? Falam yazal yukarriru alaihi hatta qala Usama bin Zaid. Maka senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi ucapannya sehingga Usama bin Zaid mengatakan وهو حب رسول الله وابن حبه زيد بن حارثة dalam keadaan beliau adalah hibbu Rasulillah orang kecintaannya Rasulullah dan anak dari orang kecintaannya وهو الذي قال قالت قريش وقد أهمها شأن المخزومية التي سرقت من يشتري أن يكلم فيها رسول الله إلا أسامة dan dialah uh, وهو الذي أهمها المخزومية. يعني لما سرقت المرأة المخزومية من المخزومية. الذي يكلم Iya. فقالوا من يشتري عليه إلا أسامة Iya, pada saat eh, seorang wanita al-Makhzumiyah yang dia melakukan pencurian lalu kemudian mereka mengatakan siapa yang bisa melobi atau menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Usama. فقال أسامة من كثرة ما كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعظم عليه الأمر يوددت أني ما أسلمت إلا يومئذ Maka Usamah radhiyallahu taala anhu mengatakan disebabkan karena berulang kalinya ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan alangkah inginnya aku tidak masuk Islam kecuali pada saat itu. Wa kana Usamah bin Zaid wa aktsaru as-sahaba i'tazalu al-fitan bain as-sahaba. dan Usama bin Zaid dan mayoritas para sahabat mereka me menyingkir dan meninggalkan fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Wajaa ba'dhum ila Sa'd bin Abi Waqqas, ahad al-'ashara al-mubashshirin bil jannah. Dan salah seorang dari mereka mendatangi Sa'd bin Abi Waqqas dan beliau adalah salah seorang dari sepuluh sahabat yang telah dijamin sebagai penghuni surga. yad'uhu lilqital qital fil fitnah yang mengajak beliau untuk ikut berperang dalam permasalahan fitnah yang terjadi. Qal idza ji'tani bi sayfin yaqul hadha muslim wa hadha kafir ji'tu ma'ak i'tini sayf yashhad li hadha muslim wa hadha kafir hatta la aqtula musliman. Lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun beliau mengatakan apabila engkau bisa membawakan kepadaku satu pedang yang pedang ini bisa membedakan yang ini muslim dan yang ini kafir, maka aku akan ikut. Lan aqtula rajulan hatta yaqtulahu dhul butain, yani Usama bin Zaid. لأنه يعلم أنه قد أخذ الدرس الأول لن أقتل رجلا حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة بن زيد فسعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة جيد يقول لن أقتل أحدا إلا إذا قام يقتله أسامة ابن زيد لماذا؟ لأن أسامة بن زيد قد أخذ الدرس من الحادثة الأولى ماذا يقول أه؟ عنده بطن إيه،, أيه عنده بطن كبير ما شاء الله أيوة الحمد لله الحمد لله دائما بطن ما شاء الله تفضل ترجمه حيث تسمع ضحك لهم أكثر ها kata البطول kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu saya tidak akan membunuh seseorang hingga orang itu dibunuh oleh Dzul Butain pemilik perut yakni Usama bin Zaid seorang yang berbadan gemuk ya sampai beliau mempersaksikan bahwa uh, saya tidak akan membunuh seorang muslim hingga ia dibunuh oleh Usama bin Zaid karena kejadian Usama radhiyallahu taala yang kemudian setelah itu beliau mengambil pelajaran untuk tidak membunuh seorang sembarangan. فإن قلت وهو الأمر الثاني التنبيه الثاني الأول العاطفة انتهينا إذا قتل وفعل بالمسلمين Yang pertama telah selesai kaitannya dengan perasaan seseorang. Kemudian perkara yang kedua. هناك حديث حسنه بعض أهل العلم يقول فيه صلى الله عليه وسلم أيما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار Di sana ada sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau melewati kuburan seorang musyrik maka sampaikanlah berita bahwa dia akan merasakan neraka. Al-jawab باختصار maka jawaban secara ringkas tentang hadis ini أن هذه اللفظة من الناحية الحديثية فيها كلام من أهل العلم من يضعفها لأنها زيادة عن حديث مسلم bahwa hadis ini dengan lafaz yang seperti yang disebutkan ini itu ada pembahasan uh, para ulama di mana sebagian para ulama melemahkannya karena ini adalah merupakan lafaz tambahan dari yang disebutkan dalam sahih al-Imam Muslim. Al-amru tsani annaha law sahhat Kemudian perkara yang kedua, anggaplah bahwa tambahan lafaz ini sahih. Fatakunu ala amrain. Maka hal ini dibawa kepada dua perkara. الأول أن البشارة له بالنار أبشر بالنار لا يدل على الجزم bahwa إنما وعيد yang pertama, berita bahwa dia dimasukkan ke dalam neraka ini bukanlah sebuah kepastian, namun ini termasuk ancaman. Farqun baina an taqul ubashshirhu bin nar wa baina an taqul huwa fin nar. Maka berbeda ketika engkau mengucapkan aku memberitakan kepada kepada dia bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka dengan ucapan bahwa dia pasti masuk neraka. Wasani Kemudian yang kedua, fi haqqi man ta annahu mata musyrika. Bahwa hadis ini dibawa kepada kondisi seseorang yang engkau telah meyakini dia mati sebagai seorang musyrik. ومن أين لك بهذا اليقين وأنت لا تدري ما بينه وبين الله Lalu dari mana engkau mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa dia pasti mati dalam keadaan musyrik sementara engkau tidak mengetahui apa yang terjadi antara dia dengan Allah. وأذكركم dan aku mengingatkan kepada kalian تقدم بعد الأذان أني ذكرت حكمين bahwa telah lalu setelah azan aku menyebutkan dua hukum لأن أحكام الله ثلاثة أقسام. Karena hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ada tiga bagian. Hukmun kauniyun qadari. Ada hukum yang berkaitan tentang permasalahan takdir. Bima qaddarahu Allah wa qadha fala radda li hukmih. Yaitu tentang apa yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang mampu menolak hukum tersebut. Wa hukmun diniyun syar'i. Yang kedua adalah hukum yang berkaitan dengan agama dan syariat. Misal tahrim al-istighfar liman mata ala syirk ila Seperti diharamkannya beristighfar kepada orang yang mati dalam keadaan musyrik dan al seterusnya. Al-qism ats-tsalits hukmun jazaiyun ukhrawi. Kemudian bagian yang ketiga adalah hukum yang berkaitan dengan balasan di akhirat fi mujazatil ibad ala a'malihim yaitu pembalasan terhadap hamba atas amalan-amalan yang mereka perbuat. Faba'dun nas al-yawm maka sebagian manusia pada hari ini lamma yaqra al-hukm asy-syar'i fi mu'amalat al-kafir fi dunya tatkala dia membaca hukum syar'i dalam bermuamalah menyikapi orang kafir dalam kehidupan dunia يتجاوز إلى الحكم al-ukhrawi fayajzim lahu bi annahu fil an fil nar bi'aini maka dia pun melampaui batas sampai kepada tingkat menghukumi dia bahwa sekarang ini dia di akhirat di dalam neraka. Wa hunaka unasun bil aks dan di sana ada sebagian orang kebalikannya. Min ashab al afkar liberaliyah atau ba'd ahl al bid'ah ka qadati jama'at al ikhwan wa ghairihim kal qardawi misalan. di antara orang-orang yang berpaham liberal demikian pula dari orang-orang uh, dari kelompok-kelompok bid'ah seperti Yusuf Al-Qardawi misalnya fayuqaddim al-hukm al-ukhrawi wa yuqaddimhu 'ala al-hukm asy-syar'i ad-dini di mana mereka lebih mendahulukan hukum yang berkaitan dengan akhirat daripada hukum yang berkaitan dengan agama dan syariat. Saya qul nahnu ma na'rif ma bainahu wa bain Allah فيجوز أن نترحم عليه وندعو له بالمغفرة وقد يكون في الجنة هذا إذا ما قالوا هو في الجنة Dan mereka mengatakan, mereka mengatakan kita tidak mengetahui apa yang terjadi antara dia dengan Allah sehingga boleh bagi kita untuk mendoakan rahmat baginya dan boleh bagi kita beristighfar untuknya. Ini kalau mereka tidak mengatakan bahwa orang itu pasti masuk surga. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Fa indaka al-hukm asy-syar'i wa indaka al-hukm al-jazaa'i al-ukhrawi. Maka dalam hal ini ada yang berkaitan dengan hukum syar'i, ada pula yang berkaitan dengan hukum balasan di akhirat. Wad-din intabih khatarani la tata'amal bihima fid-din. Dan hendaknya kalian berhati-hati ada dua perkara yang jangan kalian menyikapi di dalam agama ini. Ar-ra'i wal 'atifah. Yang pertama adalah pendapat dan yang kedua adalah perasaan. Laisa ad-dinu bil ara' wal 'awatif. Agama itu tidak dibangun di atas pendapat-pendapat dan perasaan. Al-awatif ishi bil andalusi Perasaan. Hah? Perasaan. Ber eh? perasaan. Bal rasaan. هكذا. الحمد لله. تمت يعني ما تمت إلا تمت لا حول ولا حول قاربنا يا شيخ سدد وقارب الأمر طيب جزاك الله خير إنما الدين اتباع للدليل والحجة agama itu dibangun di atas ittiba di atas dalil dan hujjah. وهذه خاصتكم وميزتكم يا أهل السنة أنتم Dan ini adalah merupakan kekhususan dan karakteristik kalian wahai ahlus sunnah. Bikhilafil jama'at wa ahli al-ahwa wal bid'ah. Berbeda halnya dengan jamaah-jamaah dan kelompok-kelompok ahlul hawa dan ahlul bid'ah. Alladzina yuqaddimun al-ara wal awatif. Yaitu mereka yang lebih mengedepankan pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan serta perasaan mereka. Kalau nusalli al-isya, thumma na'ud ba'da al-isya. InsyaAllah nukmil مسألتين فقط حتى نخفف عنكم ونكمل الباقي غدا إن شاء الله Kita salat Isya, kemudian setelah salat kita melanjutkan untuk menyebutkan dua permasalahan